Kaum salaf dan sangat takutnya mereka dari sifat ujub. Apakah ujub? Ujub itu masdar dari ajiba jabu, Artinya merasa kagum. Maksudnya adalah seseorang merasa kagum dengan amalannya atau kagum dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya ujub ini adalah merupakan sifat awal dari kesombongan. Orang yang terkena penyakit ujub, ia akan mudah untuk terkena penyakit kesombongan. Yang pertama kali terkena penyakit ujub ini adalah iblis la'anahullah. Iblis diberikan oleh Allah kelebihan di antara dibandingkan dengan malaikat-malaikat. Di mana iblis adalah diberikan kekuasaan langit dunia pada waktu itu. Dia diberikan kelebihan dengan kuatnya ibadah. Akan tetapi hatinya merasa ujub. Dia merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalatu wassalam dan Allah menyuruh para malaikat semuanya termasuk iblis untuk sujud kepada Adam ternyata ujub itu membawa dia untuk sombong. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat kronis sekali. Hampir setiap orang terkena penyakit ujub. Terutama orang-orang yang diberikan kelebihan. Orang yang diberikan kelebihan harta ujub dengan kekayaannya. Orang yang diberikan kelebihan suara yang merdu ujub dengan kemerduannya. Orang yang diberikan kelebihan amal yang suka ibadah di waktu malam terkadang ujub dengan amalannya. Orang yang hafal Quran, dia ujub dengan hafalannya. Dan lain-lainnya. Hampir setiap orang yang punya kelebihan rata-rata akhi kecuali yang Allah berikan rahmat kepadanya adalah termas apa terkena penyakit ujub ini. Kalau kita perhatikan dan kita layangkan pandangan kita kepada para salafus saleh, para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita dapati akhi a'azzakumullah mereka adalah orang-orang yang sangat jauh daripada penyakit ujub ini. Qala Sabit Al-Bunani, qala Abu Ubaidah. Berkata Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Ya ayyuhan nas, inni mur'un min Quraisy. وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مسلاخه Kata Abu Ubaidah, seorang sahabat, Hai manusia, aku ini hanyalah seorang Quraisy saja. Tidak ada dari seorang pun dari kalian, baik yang berwarna merah kulitnya ataupun hitam, yang mengungguli aku dalam ketakwaan, kecuali aku berharap kalau aku berada kalau aku seperti dia. Subhanallah. Seorang sahabat besar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Sepuluh terbaik sahabat pilihan. Akan tetapi beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Beliau berkata, "Hai manusia, aku ini hanyalah seorang Quraisy ya. Siapa saja dari kalian baik yang warnanya hitam atau mm, atau merah yang mengungguli aku dari masalah ketakuan kecuali aku ingin seperti dia. Berbeda terkadang dengan kita. Ya, kita, masya Allah diberikan sedikit kelebihan amal saja, masya Allah sudah petantang petenteng, sudah menganggap bahwa kita ini sudah ya lebih baik dari yang lainnya. وعن, أم وعن مأمر عن أيوب عن نافي أو غيره أن رجلا قال لابن عمر يا خير الناس أو ابن خير الناس فقال ما أنا خير الناس ولا ابن خير الناس ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه كتب اليوم هاي manusia Eh, dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada um-, Ibnu Umar begini Wahai orang wahai manusia yang terbaik dan anaknya orang terbaik maka Ibnu Umar berkata begini Aku bukanlah orang yang paling baik bukan pula anaknya orang terbaik akan tetapi aku hanyalah hamba Allah aku berharap kepada Allah dan aku takut kepada Allah Demi Allah, kalian terus-menerus memuji seseorang sampai kalian menghancur pembinasakannya. Betapa fakihnya Ibnu Umar dan betapa tawadhu'nya Ibnu Umar. Padahal Rasulullah SAW telah memuji beliau dalam hadisnya yang sahih. Inna Abdullah rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah bin Umar itu orang yang salih Akan tetapi ketika ada orang yang memuji Ibnu Umar, dan berkata, "Hai orang yang terbaik dan anaknya orang terbaik?" Ibnu Umar berkata, "Aku ini bukan orang terbaik. Aku ini bukan anak orang terbaik, tapi aku hanya aku ini hanyalah hamba Allah. Aku berharap kepada Allah. Aku takut kepada Allah." Di sini kefakihan Ibnu Umar ya akhi. Perhatikanlah. Ibnu Umar mengatakan, "Aku ini hanyalah hamba Allah. Aku berharap kepada Allah dan aku takut kepada Allah." Karena memang orang yang senantiasa berharap kepada Allah, yang takut kepada Allah, rata-rata ia tidak akan pernah merasa dirinya sombong atau ujub. Karena ia tahu bahwa semua kelebihan yang Allah berikan adalah milik Allah. Ia takut apabila amalannya Allah hancur leburkan, tidak ada manfaatnya di sisinya, sehingga dia pada hari kiamat tidak membawa apa-apa. Maka dia takut kepada Allah. Raja wal khawf berharap kepada Allah, takut kepada Allah itu yang akan menghancurkan penyakit ujub. Kemudian beliau berkata, Wallahi lan tazalu birrajul hatta tuhliku. Demi Allah, kalian ini terus menerus memuji orang sampai kalian membinasakannya. Kenapa? Karena pujian tidak akan bermanfaat kepada pelaku. Rata-rata, Mas, pujian itu rata-rata itu membinasakan orang yang dipuji. Ketika kita memuji seseorang berlebih-lebihan atau kita memuji terus menjuknya, ia akan merasa dirinya ia besar. Akibatnya apa? Ia akan sombong dan ujub. Akibatnya apa? Tak sadar kalau ternyata Allah hancurkan amalan-amalannya. Na'udzubillah. Di dalam kitab Al-Hilyah yang ditulis oleh Abu Nuaim. Ia berkata Abu Ashab an rajulin qal Qala Mutarrif bin Abdullah لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح وأصبح معجبا kata Mutarrif bin Abdullah lebih aku lebih senang semalam suntuk aku tidur tapi di waktu pagi aku menyesali menyesali dosa-dosaku itu lebih aku cintai daripada di waktu malam aku aku salat aku tahajud ternyata di waktu pagi aku merasa ujub dengan amalanku subhanallah Kemudian Az-Zahabi memberikan komentar terhadap perkataan Mutarif bin Abdullah ini. Beliau berkata apa? لا أفحل لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته tidak akan pernah beruntung demi Allah orang yang merekomendasi dirinya sendiri atau merasa ujub dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Lihat akhi a'azzakumullah. Mutarrif bin Abdullah beliau berkata lebih aku lebih aku lebih senang ya Tadi malam aku tidur tapi di waktu pagi aku merasa menyesal atas dosa-dosaku. Itu lebih baik daripada aku di waktu malam tahajud tapi aku kemudian ujub dengan amalanku. Karena orang yang di waktu paginya menyesali dosa, ia akan segera bertaubat kepada Allah. Ia tidak akan merasa ujub dengan amalannya. Ia tahu bahwa ia akan <clears throat> menghadap kepada Allah. Akan tetapi orang yang di waktu malamnya tahajud, dan di waktu paginya merasa ujub, hampir-hampir amalannya itu akan menyesatkan dia dan membinasakannya. Nauzubillah. <clears throat> Makanya betapa indahnya komentar Imam Az-Zahabi tadi. Beliau berkata apa? La afha la aflaha wallah man zakka nafsahu au a'jabathu tidak akan beruntung demi Allah orang yang merekomendasi dirinya, memuji dirinya sendiri saya telah berbuat begini, saya telah melakukan begini, saya telah berjasa begini, masya Allah. Au ajabatu atau ia merasa bangga, ujub dengan dirinya sendiri. Iya dan billah, akhi a'azzakumullah. Terkadang banyak para ustadz, para kiai, ya ketika dia ceramah yang dia bangga-banggakan dirinya saja. Yang ia bangga-banggakan adalah amalan-amalan solehnya saja maka berhati-hatilah akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memuji diri kamu sendiri, jangan kalian merekomendasi diri sendiri, sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Dari Wahab bin Munabbih ia berkata, "Ihfazu anni salasan." Hafalkan dariku tiga perkara ini. Iyyakum wa hawan muttaba'an wa qarina sau'in wa ijabal mar'i binafsih. Jauhi oleh kalian yang pertama hawa yang diikuti, yang kedua teman yang buruk, dan yang ketiga merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tiga perkara yang dinasihatkan oleh Wahab bin Munabbih yang pertama katanya jauhi hawa nafsu yang diikuti. Karena akhi orang-orang yang tersesat di orang yang paling sesat di muka bumi sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat-ayatnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Allah mengatakan siapa yang lebih sesat ini menunjukkan tidak ada yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya yang terkadang dengan hawa nafsunya ia lecehkan syariat Allah ia lecehkan perintah Allah dan Rasulnya kemudian yang kedua kata Wahab bin Munabih, jauhi oleh kalian teman-teman yang buruk karena teman yang buruk bisa menyeret kita kepada keburukan. Yang ketiga, kata beliau, Ijabal mar'i binassih. Seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Terkadang seorang ustadz, ketika ia berbicara di hadapan jamaah, dia bisa membawakan ayat-ayat dengan hafalannya, bisa membawakan hadis-hadis dengan hafalannya, dia berbicara dengan begitu indahnya, membuat orang-orang kagum, Ketika itu ia merasa kagum dengan dirinya. Saya adalah orang yang terbaik. Saya adalah orang yang paling hebat. Saya adalah orang yang ber, paling berilmu. Na'udzubillah. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Ini adalah merupakan penyakit yang sangat kronis sekali. Hampir ya, rata-rata setiap orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dia diberikan oleh Allah penyakit yang na'udzubillah seperti ini. Waqala Abu Wahab Al-Marwazi Berkata Abu Wahab Al-Marwazi tu Ibn Al-Mubarak Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak Mal kibru Apa sih sombong itu hai Abdullah Qal antaz darin nas Beliau berkata yaitu kamu melecehkan manusia Menganggap remeh manusia Fasa'altu anil ujub. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang ujub, apa itu? Qal, maka Abdullah bin Mubarak menjawab, Antara anna indaka syai'an laysa inda ghairik. La a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Ujub itu kamu menganggap, kamu melihat bahwa kamu mempunyai sesuatu yang lebih, ya kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya. Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang paling buruk bagi seorang muslim dari penyakit ujub ini kata beliau. Masya Allah. Ya, itulah ujub. Ketika iblis melihat dirinya lebih baik daripada Adam. Ketika Allah mengatakan, "Ma mana ma akal Allah <clears throat> tasjuda id amartuk?" Hai iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Maka iblis berkata, Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ciptakan engkau, eh, aku, aku ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa bangga dengan asal penciptaannya. Katanya iblis diciptakan dari api. Dia memandang katanya api lebih baik daripada tanah. Ini adalah asal kesesatannya, ujub ya akhi. Terkadang ada orang ujub dengan keturunannya. Orang Arab ujub dengan Arabnya. Dia menganggap saya adalah Arab. Saya keturunan para nabi. Saya adalah Habib. Habib itu katanya dijamin, ya dijamin surga padahal tidak ada hadisnya. Ya. <clears throat> saya adalah Alawi keturunan para nabi, keturunan Rasulullah. Sehingga akhirnya dia merasa ujub di hadapan manusia terutama lebih-lebih lebih-lebih orang-orang merasa tunduk kepada para habaib akhirnya mereka semakin sombong dan congkak di hadapan Allah dan di hadapan manusia penyakit yang sangat kronis وقال أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو عبد الله الأنطاكي قال اجتمع الفضيل والثوري فتذاكرا فرق سفيان وبكى ثم قال أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة فقال له الفضيل لكني يا أبا عبد الله أخاف ألا يكون أضر علينا أضر ألا أضر علينا منه alasta takhallasta ila ahsani hadithika wa takhallastu ana ila ahsani hadithi fatazayyanta li wa tazayyantu lak fabaka Sufyan wa qal ahyaitani ahyakallah Berkata Ahmad bin Abil Hawari Haddathana Abu Abdullah Al-Antaqi Ia berkata Pernah Fudail bin Iyad Bertemu dengan Sufyan As-Sawri Lalu kemudian mereka berdua bermudzakarah tentang hadis. Kemudian Sufyan merasa rak, rakik hatinya. Merasa hatinya itu haru. Lalu Sufyan pun menangis. Kemudian beliau berkata, "Saya berharap semoga majelis ini menjadi rahmat dan keberkahan untuk kami." Lalu Fudail berkata kepada Sufyan, akan tetapi aku, wahai Abu Abdullah, aku takut jangan sampai majelis ini memberikan mudarat kepada kita. Bukankah engkau tadi mengeluarkan hadis-hadismu yang paling bagus? Dan aku pun kemudian mengeluarkan hadis-hadisku yang paling bagus. Lalu engkau pun merasa menghiasi dirimu, dan aku pun merasa menghiasi diriku dengannya. Maka Sufyan pun mendengar itu kembali menangis. Beliau pun berkata, Engkau telah menyadarkanku, semoga Allah sadarkan engkau, semoga Allah hidupkan engkau. Subhanallah. Ketika Sufyan As-Sa'uri berkata kepada Fudail bin Iyad, "Semoga majlis ini menjadi sebuah rahmat dan keberkahan." Akan tetapi Fudail bin Iyad dengan kefakihan beliau berkata apa? Justru aku takut kalau majlis ini bermudarat untuk kita. Tadi engkau membawakan hadis-hadis yang paling bagus dan aku pun membawakan hadis-hadis yang paling bagus. Lalu aku merasa engkau merasa bagus di hadapanku dan aku pun merasa bagus-bagus di hadapanmu. Mendengar itu Sufyan ats menangis. Ya, terkadang kita ngobrol. Kita memperlihatkan keilmuan kita. Kita memperlihatkan kepada dia kelebihan-kelebihan kita. Akhirnya kita memandang bahwa aku kita ini bagus di hadapan dia. Akibatnya apa? Ujub yang masuk. Nauzubillah. قال الإمام الشافعي berkata Imam الشافعي محمد Muhammad bin Idris إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب وفي أي نعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله Kalau kamu merasa takut, amalanmu tertimpa ujub, maka takut ingatlah keriduan orang yang kamu cari dan pada kenikmatan siapa kamu inginkan dan uh, apa sanksi siapa yang kamu takutkan barang siapa yang berpikir tentang itu niscaya akan menjadi kecil baginya amalannya akal Islam ma'azakumullah Imam Syafi'i memberikan kepada kita kiat bagaimana kita bisa selamat dari ujub? Beliau berkata, kalau kamu merasa takut, amalan kamu tertimpa oleh ujub. Yang pertama ingat, siapa yang kamu inginkan keriduannya? Kita hanya meng, dalam hidup kita hanya mengharapkan ridho Allah. Tapi mengharapkan ridho bukan di lisan. Ia adalah dalam hati dan diterapkan dalam amal. Karena akhi keriduan manusia adalah bagaikan bahrun la sahilalahu kata Ibnu Qayyim. Bagaikan lautan yang tak pernah ada pantainya. Tidak mungkin kita akan bisa apa mendapatkan keriduan manusia terus-menerus. Karena manusia suatu ketika akan benci kepada kita. Maka dari itulah keriduan manusia bukan tujuan Keriduan manusia pun bukan keinginan. Keinginan kita hanyalah ridho Allah Rabbul Alamin. Sebab Allah kalau ridho kepada kita, niscaya manusia pun akan ridho kepada kita. Yang kedua kata Imam Syafi'i, ingat kenikmatan apa yang kita inginkan. Tentunya kenikmatan yang kita inginkan bukan kenikmatan dunia. Tentunya kenikmatan yang kita inginkan bukan kenikmatan yang sebentar karena akhir kenikmatan dunia hanyalah faniyah fana hari ini boleh kita bahagia mungkin besok kita akan sengsara hari ini kita boleh gembira mungkin besok kita akan menangis hari ini mungkin Anda tertawa mungkin besok Anda menangis kita tidak tahu tapi kenikmatan yang paling abadi adalah kenikmatan ukhrawiyah kenikmatan surga. Ia adalah khalidan mukhalladan selama-lamanya abada abadal abidin. ia tidak pernah ada kesedihan, tidak pernah ada kesengsaraan, tidak pernah ada kesulitan, maka itu adalah kenikmatan yang paling agung. Seorang mukmin ketika hanya mengharapkan surganya, dia ingat bahwasanya pujian manusia nikmat dunia tidak ada manfaatnya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, "Wa min ayyi iqabin tarhab?" Ingat siksa siapa yang kamu takutkan? Kalau manusia siksaannya paling banter orang akan mati saja selesai sudah. Tapi siksaan Allah Rabbul Alamin lebih dari itu ya akhi la yamutu fiha wa la yahya tidak tidak hidup tidak mati Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab kata kata kata Allah dalam surat An-Nisa. Acap kali kulit mereka itu terkelupas Allah ganti dengan kulit lain agar mereka betul-betul merasakan azab kata Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih manakah siksanya yang paling berat ketika seseorang mengingat bahwa siksa Allah itu sangat berat maka pada waktu itu kata Imam Syafi'i, "Faman fakkara fi dharik." Barang siapa yang berfikir tentang itu, apa? Keriduan siapa yang kita cari? Kenikmatan apa yang kita inginkan? Siksa siapa yang paling kita takutkan? Barang siapa yang berfikir itu, kata Imam Syafi'i, ia akan merasa kecil amalannya. Naam, amalan kita merasa kecil, betapa tidak selama hidup mungkin paling banter kita hidup di dunia ini 70 tahun, 80 tahun atau 60 tahun. Berapa banyak amalan yang telah kita amalkan? Dari banyaknya amalan itu, berapa banyak amalan yang bersih dari ujub? Berapa banyak amalan yang bersih dari ketidakikhlasan? Sedikit sekali amalan kita yang ikhlas. Sementara perjalanan kita begitu sangat jauh menuju kehidupan akhrawiyah, tapi perbekalan kita sangat sedikit. Maka seseorang yang berpikir tentang hal ini pasti akan menganggap betapa sedikitnya perbekalan saya. Bayangkan, sudahlah sedikit perbekalannya, sudah gitu terkena penyakit ujub. Habis sudah. Apa yang diharapkan? Na'udzubillah. Waqala Rishdin bin Sa'ad حدثنا الحجاج بن شداد سمع عبيد, عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء قال إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليمسك فإذا كان ساكنا فأعجبه السكوت فليتحدث Ada salah seorang hakim yang bernama Ubaidullah bin Abi Ja'far berkata, Apabila seseorang sedang berbicara di suatu majlis, lalu berbicara dia membuat dia itu kagum dari lebih baik hendaknya dia hendak segera hentikan. Tapi kalau dia kemudian berdiam dan diamnya dia ternyata menjadikan dia ujub supaya orang menganggap bahwa dia berilmu, supaya orang menganggap nih saya diam ini ya supaya orang menganggap saya ini berilmu. Maka lebih baik pada waktu itu Anda berbicara. Subhanallah, kalimat yang bagus sekali. Ya. Kata beliau, kalau kita berbicara kemudian kita merasa bangga dengan pembicaraan kita, maka pada waktu itu lebih baik segera dihentikan. Kemudian kalau kita diam ternyata kita merasa bangga dengan diamnya kita, maka lebih baik kita berbicara kata beliau. Wa an Sa'id bin Abdurrahman bin Abi Hazim qala Innal العبد لا يعمل الحسنة تسره حين يعملها حين يعملها وما خلق الله من سيئة هي عليه أضر منه وإن العبد لا يعمل السيئة ثم تسوء حين يعملها وما خلق الله عز وجل من حسنة أنفع له منها وذلك أن العبد حين يعمل الحسنة يتجبر فيها ويرى أن له فضلا على غيره ولعل الله عز وجل يحبطها ويحبط معها عملا كثيرا وإن العبد ليأمل السيئة تسوءه ولعل الله عز وجل يحدث له فيها وجلا فيلقى الله وإن خوفها لفي جوفه باقٍ Berkata Sa'id bin Abdurrahman dari Abu Hazim, ia berkata, Sesungguhnya seorang hamba beramal sebuah kebaikan yang ia merasa gembira dengannya ketika ia mengamalkan amalan tersebut. Ternyata malah malah menjadi keburukan untuknya. Dan sesungguhnya seorang hamba beramal keburukan dan ia merasa susah ketika ia mengamalkannya. Ternyata Allah jadikan manfaat untuknya. Mengapa? kata beliau. Yang demikian itu bahwa seorang hamba Ketika dia beramal kebaikan, dia merasa bangga dengan amalannya, dia sombong, dia kagum, akhirnya kemudian ia menganggap bahwa ia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi mungkin saja Allah membatalkan amalannya dan membatalkan amalan lain yang banyak. Akan tetapi seorang hamba ketika dia ber beramal keburukan dan ia merasa susah dengan keburukannya, mungkin Allah timbulkan dalam hatinya rasa takut dan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia terus-menerus merasa takut dan rasa takut itu masih ada dalam hatinya. <clears throat> Iwallah ya akhi a'azzakumullah. Ya jangan sampai amalan kebaikan kita malah berubah menjadi keburukan. Jangan sampai ya seorang hamba yang beramal ya terkadang dia sudah masya Allah berhaji berkali-kali ada orang haji sudah 20 kali akhirnya kemudian merasa ujub dengan hajinya ah saya kan sudah banyak berhaji insya Allah Allah ampuni dosa saya nggak apa-apalah sekali-kali berbuat maksiat apa yang terjadi ketika dia berbuat maksiat Allah Allah cabut nyawanya naudzubillah maka yang seperti ini akibat dari apa dia tertipu dengan banyaknya amal dia merasa bangga dan ujub dengan banyaknya amal Berbeda dengan seorang hamba yang ketika ia berbuat maksiat, tapi ia merasa takut kepada Allah, lalu ia, ya, akibat maksiat itu terus-menerus dia takut dan menganggap amalannya sangat sedikit dibandingkan dengan maksiatnya. Lalu ia bertaubat kepada Allah, lalu ia beramal soleh tapi hatinya terus merasa takut akan maksiat yang ia lakukan tersebut, sehingga ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia masih takut. Ia ya kalau Allah masukkan ia ke dalam api neraka. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda walladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'mal la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها Rasul sabda demi yang ada di tangannya Sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya beramal kebaikan beramal ahli surga sehingga ketika ajalnya terdekat dan ternyata Tuhan berkata lain dia pun beramal dengan amalan ahli neraka lalu ditutup dengan tersebut dia pun masuk ke dalam api neraka ada lagi Rasulullah seseorang yang selama hidupnya habis untuk berbuat maksiat sehingga ketika ajalnya terdekat dan ketentuan berkata lain lalu ia beramal dan bertaubat kepada Allah beramal dengan amalan surga lalu ia masuk ke dalam surga Akhir. ibadat. Boleh jadi orang yang beramal yang merasa ujub dan amannya. Ia mengatakannya malah menganggap ia memandang bahwa amalnya sudah banyak, sudah mencukupi dia untuk surga, sudah menganggap bahwa dia telah merasa lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian jika dia merasa memiliki maksiat, ia menganggap maksiat, hanya berbuat maksiat, ternyata kepada Allah mati atas maksiat. Tapi orang yang berbuat maksiat itu dia, ya satu lagi orang yang berbuat maksiat, tapi dia terus merasa takut. Dia ingin, ibadah bedanya ingin dari pengungkungan maksiat, terus berusaha dan berusaha. Dan ternyata Allah dan bertobat kepada Allah, lalu itu beramal beramal sahih, dan Allah pun baik. Akhirnya apa? Akhir semuanya karib. Yang satu untuk namanya, yang satu masraf dunia, yang satu Allah rahmati, yang yang, yang satu lagi cerita qadar Allah. Masya Allah Imam az zahabi pernah mengomentari perkara Ibn Hazm. Ibn Hazm berkata begini, Ana ati'ul haq, wa ijtahidu wa la'ata'ayyad bil haq. Kata Ibn, Hazm, aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad, dan aku tahu mau terikat dan terhadap. Kemudian Habib berkata, Qultu na'am, Aku berkata, kata Ibn Al-Dhabi, betul sekali. Maka warub batal ijtihad, barang siapa yang sampai kepada derajat ijtihad, syahidah lahu bidalik iddat min imam dan saksi oleh imam bagi yang telah derajat ijtihad, lalu yuslahu an yuqallid, maka tidak boleh ia bertaklid. Karena al-faqih al-tadi wa ami alladhi yahfadhu al-Quran, atau kathira minhu la yasugu lahu ijtihadu abadan. Sebagaimana orang yang faqih, yang ya baru mai demikian orang awam yang hafal Quran atau banyaknya tidak boleh ia berijtihad. Fakih ijtihad. Bagaimana ia akan berijtihad? Wa man ladhi yaqul? Apa yang akan bisa ia dapatkan wa alama yabni di atas apa dia ia membangun pendapatnya wa kifatiru lam yujish bagaimana anur akan bangsa dari apa saya waktu salis kata beliau ada pun yang ketiga al faqih al muntahi al fam al hadis ada orang yang faqih betul-betul faham dan dia juga ahli hadis ada di al-hafiz al fil furu' dan dia bisa menghafal muqtasar dalam furu' wa kitab fi usul wa nahwa dia bisa tahu kaidah usul membaca kaidah kaidah usul juga dia menguasai nahwu wa syaraka fil fadha'il ma'ahdi li kitabillah dan ia pun bersyarikat dalam keutamaan dan ia pun hafal Allah wa tasyaghuli bi tafsirihi wa quwwati nadharihi dan pun disebutkan dengan nasihat dengan tafsir Al-Quran dan itu sangat kuat modal nadharnya hadhihi khutbah balagh ijtihad al-ijtihad maka ini adalah khutbah yang sampai pada ijtihad yang terikat wa ahala lin nawra fi dalail al dan ia pun mempunyai keahlian untuk menilai dalil imam fama fama tawabahu al-haqq fi salatin maka kapan saja menjadi jelas kepadanya kebenaran dalam sebuah masalah wa thabata fiha nas demikian telah tetap telah sahih sebuah nas wa amila biha ahadul a'immatil alam dan mengamalkan dan diamalkan oleh salah seorang imam yang besar seperti Abu Hanifah, Malik, Thawri, atau Auza'i, atau Syafi'i, atau Abu Ubaid, atau Ahmad Hanbal, atau Ishaq dan yang lainnya terjadi al-haq maka itulah kebenaran. wa yasbuku rukhas, jangan sekali-kali dia mengambil rukhsah-rukhsah ulama. Wal tawarra dan laki yakni sifat tawarra. Wala yas'u fiha ba'da qiyam hujjah taqin dan ia tidak boleh taklid kepada hujjah Dia berkata begini. Fa in khaf mimman yushaghib alaihim min fuqaha, falyatatam biha wa tara'a fi'liha. Kalau ternyata dia takut dari orang-orang yang mencemooh dia di para fuqaha, hendak dia menggunakan dan jangan memperlihatkan dia kepada mereka dengan perbuatannya. Tahu bama ada tusuh. Karena kata beliau, ia diimpa sifat ujub wa habad zuhur lalu ia, ia cinta populer, popularitas yang ketenan fayu'aqab akhirnya pun terkena sanksi oleh Allah wa yakul alaihi dakhil min nafsih sesuatu merayap ke dalam jiwanya maka min rajulin aqra bil berapa banyak orang berbicara kebenaran wa amma bil ma'ruf menurut yang ma'ruf fayusallitullahu alaihi fuqaha lalu kemudian Allah akan kepadanya para fuqaha kama annahu da'un sara fi nufusil kathir min al-aghniya sebagaimana sifat ujub itu terkadang merayap dalam jiwa-jiwa orang yang berinfak kepada orang kaya wa babil kufri qurab an-zakhafah demikian pula para pemilik pemilik yang wakaf lainnya wa Sifin Nufusin wal Umar wal Mujahidin, Syekh Ujub bin Dubuk merupakan penyakit yang sangat tersembunyi dari beliau, yang menghinggapi banyak jiwa para tentara, para umara, dan para mujahidin. Fatarahum yaltaqun al-adu, kamu lihat mereka bertemu dengan musuh. Wa istadumil jam'an fi wa fi nufusil mujahidin mukhabba'at wa kama'in Milal al-ikhtiyal. Lalu dua pasukan bertemu, ternyata di dalam jiwa-jiwa orang yang berjihad itu ada yang tersembunyi apa? Kesombongan dan ujub. Ia ingin memperlihatkan keberaniannya. Ia ingin disebut pahlawan, supaya dikatakan bahwa ia adalah pemberani. Dan ujub itu telah menjadikan ia apa? Ia telah menjadikan ia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Fa'anna yunsarun kata beliau bagaimana itu akan ditolong. Wa kaifa la dan bagaimana tidak akan dihinakan. Wallahi benar akhi. Eh, jangan jauh-jauh. Kau muslimin di perang Hunain. Pertama kali kalah. Kenapa? Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Allah abadikan untuk di diingat Allah abadikan untuk dijadikan pelajaran. Allah berfirman dalam surat At-Taubat, At-Taubah, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة Sungguh Allah telah tolong kalian di peperangan yang di tempat-tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak, ternyata jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Sehingga bumi yang luas menjadi sempit untuk kalian, lalu kalian pun lari tunggang langgang. Subhanallah. Sebuah pasukan, bila mereka bangga dengan jumlah yang banyak, justru Allah turunkan kepada mereka kekalahan dan kehinaan. Sebuah pasukan, ketika mereka tawadu kepada Allah, mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak bersombong di hadapan musuhnya, tidak bangga dengan jumlahnya yang banyak, biasanya Allah turunkan kemenangan. Akhi, ujub merusak segala-galanya. Kaum muslimin tidak akan diberikan kemenangan oleh Allah apabila mereka ujub dengan jumlahnya yang banyak karena jumlah yang banyak tidak bermanfaat apabila tidak punya kualitas sama sekali. Maka dari itulah ya akhul Islam sudah sepantasnya bagi kita semuanya agar kita ini terus-menerus menintrospeksi hati kita, terus-menerus memeriksa hati kita. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang terkena penyakit ujub. dan tentunya kita berdoa kepada Allah dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah jauhkanlah kami dari penyakit ujub itu Kemudian Az-Zahabi meneruskan pembicaraannya. Faman talabal ilma lil amali kasarahu ilmu wa baka ala nafsih. ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال wazdara bin nas wa ahlakahul ujbu wa maqatathul anfus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ay dassasaha bil fujuri wal ma'siyah beliau berkata dengarkan perkataan ini begitu sangat indahnya kata beliau barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan maka ilmu itu akan bermanfaat untuknya sehingga ia senantiasa menangisi dirinya. Sebaliknya, orang yang mencari ilmu supaya bisa mengajar atau bisa berfatwa atau untuk bersombong atau ria, maka ia akan menjadi orang bodoh. Ia akan ujub, ia akan menganggap remeh manusia dan dibinasakan oleh penyakit ujubnya tersebut. Jiwanya akan membencinya. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." telah beruntung orang yang telah mensucikannya wa qad khaba man dassaha dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya subhanallah akhi kita menuntut ilmu bukan untuk menjadi kiai bukan untuk menjadi ustadz kita menuntut ilmu bukan untuk bisa berjidal dengan orang bukan untuk agar kita bisa mengajar orang bukan tapi kita menuntut ilmu yang paling utama adalah agar kita bisa mengamalkannya. Makanya kata Imam Az-Zahabi, orang yang menuntut ilmu untuk niat supaya bisa diamalkan, maka ilmu itu akan memberikan manfaat kepadanya dan ia senantiasa menangisi dirinya. Sebaliknya, orang yang menuntut ilmu karena mencari ya ketenaran, mencari apa kedudukan atau ria ingin dipuji orang, maka ia tidak akan bermanfaat ilmunya. Justru ilmunya itu akan menambah dia kebodohannya, sehingga dia kemudian menganggap remeh manusia. Akhirnya penyakit ujub itu menghancurkan dan membinasakannya. Fanasallallahu assalamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah dan memohon kepadanya keselamatan dari penyakit-penyakit yang bisa merusak hati kita ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan aku luka lihada wa subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.